Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sebelumnya saya minta maaf Bu ya. Yang saya tanyakan bagaimana seorang perempuan yang hafid Al-Quran sedang haid terus membaca Al-Quran diniati dikir. Terus bacaan Al-Quran tersebut diniatkan untuk hadiah pahalanya buat orang yang sudah meninggal dunia. Itu boleh apa tidak? Dan juga mayat kita yang sedang haid memandikan mayat boleh apa tidak? Itu aja Bu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita haid membaca Al-Quran. Wanita haid membaca Al-Quran di dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak diperkenankan membaca Al-Quran kecuali potongan-potongan ayat yang biasa digunakan untuk berzikir. Di dalam madhab Imam Ahmad pun juga tidak diperkenankan, di dalam madhab Imam Abu Hanifah juga tidak diperkenankan bagi wanita haid membaca Al-Quran un, ke, un, kecuali untuk zikir dan untuk tahsun untuk tahsin untuk menjaga diri dari dari setan dari sesuatu yang tidak terlihat seperti menjelang tidur membaca kul wallah tiga, tiga kali membaca kul adzur falak sekali kul adzur binas ayat kursi untuk perlindungan menjelang tidur itu diperkenankan di dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu dan juga madhab Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga madhab Imam uh, Abu Hanifah radhiyallahu anhu tapi spesial para penghafal Al-Qur'an kami beri pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Madhab Imam Malik rahimahullahu taala sebab bagi yang tidak menghafal Quran memang tidak pernah mikir Al-Quran. Tapi penghafal Quran itu kalau headnya 14 hari bisa lupa itu Quran. Jangan diseksa sudah mengamalkannya. Maka ini pendapat dari madhab Imam Malik kami sampaikan dari mimbar ini dan kami langsung mengambil dari seorang guru madhab Malikiyah. Dan ini bukan kaul, bukan pendapat lemah dari mazhab Malik. Dan ini yang difatwakan bahasanya seorang wanita haid boleh membaca Al-Quran di dalam beberapa keadaan. Bukan memegang, membaca tapi tidak memegang. Kalau memegang sepakati, memegang Al-Quran itu tidak boleh mutlak. Kecuali mazhab dohiri, daud dohiri. Empat madhab mengatakan tidak boleh. Tapi kalau membaca Al-Quran, lihat. Biarpun bukan untuk zikir, bukan untuk tahassun tadi, untuk menjaga dari ini Menurut madhab Imam Malik diperkenankan dalam beberapa karena. Yang pertama adalah untuk belajar dan mengajar. Anda seorang ustazah. Maka untuk mengajar, sebab kalau itu libur tuh, yang yang mau ngajar di kampung-kampung kan mbak-mbak itu, mas-masnya tidak tahu pada kemana itu. Nah ini sudah begitu kalau head libur, nggak boleh ngajar, bubar itu santri, ngajar Al-Quran. Tapi tidak boleh megang. Ngajar, belajar, dan mengajar, belajar dan mengajar. Kalau sudah anaknya talqin bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kul ahad. Selesai selesai. Enggak boleh ngomong sendiri nanti, enggak boleh ya. Sebatas untuk belajar dan mengajar. Boleh. Jangan sampai berhenti di kampung-kampung belajar Al-Qur'annya biarpun Anda head. Cuman jangan di masjid dong. Kalau masjid empat madhab kita tidak berani. Kita harus jujur dengan pendapat a'immah. Kalau dalam masjid kita tetap tidak berani biarpun ada pendapat lemah karena tidak darurat bisa di di luar di rumahnya tetangga Cuman boleh. Tapi kalau masa membaca al-masalah, membaca Al-Quran, ternyata ada celah dalam madhab Imam Malik, dan ini bukan pendapat lemah. Bahkan satu-satunya dalam madhab Imam Malik. Tidak ada pendapat lain, jadi boleh. Kedua adalah bagi penghafal Al-Quran, jika khawatir dia bakal takut hilang hafalnya. Tapi dengan catatan tidak boleh langsung hatam. Tidak boleh langsung ha hatam. Jadi mungkin satu juz, dua juz, tidak boleh langsung hatam. Itulah yang dikatakan dalam madhab Imam Malik rahimahullah. Dan kita mengambil langsung dari guru bermadzhab Imam Malik. Baik. Ibu-ibu nggak ngafalin Quran? Sudah tidak ngajar ya? Jangan, nggak ngajar, nggak hafal Quran, aneh-aneh namanya. Jadi ini dalam madhab Imam Malik boleh diambil untuk keadaan-keadaan seperti itu. Kalau anda sebagai seorang pengajar, teruskan. Tapi tetap tidak boleh memegang Al-Quran. Anda penghafal Al-Quran, apalagi ngafalnya terlambat. Sudah mulai usia suruh ngafal ini Wah, gampang hilang itu. Nah, makanya harus dijaga terus ya. Maka untuk menjaga Al-Qur'an boleh dalam keadaan. Eh. Kalau dalam mata Imam Syafi'i, Anda boleh berhati-hati. Boleh membaca Al-Qur'an tapi tidak keluar suara. Boleh, tapi tidak boleh keluar suara yang didengar oleh dirinya sendiri. Jadi hanya mulutnya saja bergerak. Tanyakan kepada menghafal Quran apa berat repot. Sudahlah ikut mata Imam Malik, ini pendapat masih lumayan ini mendapat. Dan bukan ngurus, ini bukan mengambil zakat, ini bukan. Mungkin ngambil duitnya orang. <laughs> Jadi masih ringan, hal-hal begini tidak usah khawatir. Kalau ngambil duitnya orang, jangan pakai mendapat-mendapat. <laughs> Hati-hati ya. Baik, ini saja insya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Uh, apa tadi? Oh mandikan mayat. oh boleh. Asalkan perempuan yang memandikan perempuan. Jangan perempuan usil mandikan laki-laki, bukan laki-laki mandikan perempuan. Anda seorang wanita ingin mengandikan wanita. Mungkin Anda, mungkin mbah Anda, nenek Anda meninggal dunia. Sementara Anda adalah wanita dari cucunya. Anda mandikan dalam keadaan head, Gak ada masalah, siapa yang melarang? Kalau ada orang yang melarang itu orang aneh-aneh. Memandikan Anda dalam keadaan head boleh memandikan orang meninggal dunia, mayat, mayat perempuan tapi ingin, jangan sampai salah. Kalau orang head dalam keadaan head tidak boleh mandi besar. Mungkin dimaksudkan yang mewajibkan mandi besar ada lima, ketambahan enam mati. Akhirnya apa? Dimasukkan. Orang head tidak boleh memandikan. Orang head tidak boleh mandi besar. Janganlah. Jadi ibu dalam keadaan head deres-deresnya darah lalu mandi besar. Saya niat mandi besar haram. Gak ada lagi head mandi besar, um. amdi suara adalah ibadah. Tapi kalau keramas, bo, boleh karena gatel banyak kutu tombe boleh mandi keramas yang bersih cuman niat mandi besar yang nggak boleh ini makanya kalau kita dalam wanita dalam keadaan nifas dalam keadaan head haram mandi besar kalau kalau memandikan besar yang mengatakan bahasanya mayat itu kan meninggal dunia harus dimandikan maka boleh tapi ingat perempuan memandikan perempuan laki-laki memandikan laki-laki Kemudian martabatnya selanjutnya mandikan mayat. Kalau perempuan tidak ada laki-laki, ada seorang perempuan meninggal tidak ada laki-laki, Hah? Maka nanti diambil dari laki-laki yang mahramnya saja. Atau dari bukan mahram suaminya. Mahramnya saja anaknya, bapaknya. Itu pun tidak boleh buka auratnya. Tetap ditutup. Biarpun perempuan dengan perempuan tidak boleh dibuka belak loh ya. Mentang-mentang perempuan dibuka belak. Ini kan perempuan semua. Oh, enggak haram melihat aurat. Apalagi aurat besar. Bahkan sampai dikatakan kalau ada seorang perempuan meninggal dunia di satu kampung, di situ laki-laki semuanya dan tidak ada sanak, tidak ada kerabat, bukan mahram, maka sebagian ulama seperti Imam Romli mengatakan langsung saja dikubur. Tidak usah dimandikan, tidak usah disolati. Sebab kalau dimandikan kaum laki-laki lihat menjaga aurat. Nah, sekarang lebihnya lebih hebat nih, tangani semuanya, lebih cekatan. Mau yang meninggal perempuan dia yang memandikan, alasannya dia kiainya ini musibah ini. Haram. Haram. Lebih laki-laki mandikan perempuan adalah haram. Kecuali adalah membandingkan istrinya sendiri atau anaknya sendiri atau ibunya atau mahram. Itu pun ada aturannya. Baik, ini adalah masalah mandikan. Boleh orang laki dalam keadaan haid boleh memandikan mayat Allah alam bisawab.